نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان في الدين رحمني ورحمكم الله وقفنا عند المسألة السابعة وهي الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق Kita masih pada masalah yang ketujuh dari masalah-masalah jahiliyah, perkara-perkara yang terdapat pada orang-orang jahiliyah yang kemudian diselisih dengan datangnya Islam dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan dalil, menjadikan alasan bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan baik dari sisi harta, kekuatan pikiran, ya, kecerdasan, kekuasaan, mereka itulah orang-orang yang di atas kebenaran. Ini barometer dan ukuran dari orang-orang jahiliyah dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya kenyataannya al-waqi' justru berbeda dengan apa yang mereka jadikan hujah dan jadikan dalil. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Hud kemarin ayat yang ke-27. Ya. Bagaimana orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada Nuh, "Wa ma nara wa man rattaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar dan kami tidak melihat wahai Nuh alaihissalam orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang datang dari kalangan orang-orang yang paling hina di antara kami. Kebalikannya, orang-orang duaka, orang-orang lemah, justru yang mereka mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, jabatan, justru mereka yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga tatkala perkataan Hirakal kepada Abi Sufyan. Bagaimana Hirakal bertanya kepada Abi Sufyan, "Fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa?" Apa kata Abu Sufyan? Kultu bal du'afa'uhum. Apakah yang mengikuti dakwahnya Nabi yang kamu kabarkan itu wahai Abu Sufyan, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang memiliki kemuliaan di kaumnya atau orang-orang yang lemah yang mengikuti dakwahnya Nabi itu. Kemudian kata Abi Sufyan, justru yang mengikuti dakwahnya Nabi itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Maka istidlal yang demikian adalah istidlal yang batil, yang salah. Kemudian perkataan Syekh Saleh Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, فَهَوْلَاءِ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْقُوَّةِ شَيْءِ الْعَظِيمِ وهم كفار ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة ومن الثروة ومن الأبهة فتكبروا على الرسل وبقوا على شركهم ولم يقبلوا الحق غرورا بما هم عليه من القوة maka mereka orang-orang yang telah diberikan karunia, diberikan rizki yang melimpah, diberikan ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan yang sangat besar tapi mereka dalam keadaan kufar dalam keadaan kafir ya, mereka adalah orang-orang kafir maka tatkala datang kepada mereka nabi-nabi mereka mereka tertipu terperdaya dengan apa-apa yang ada pada sisi mereka berupa kekuatan berupa kelebihan harta yang ada pada mereka berupa kemewahan yang ada pada sisi mereka ya, berupa kekuasaan yang luas dari sisi mereka, kekuasaan yang besar. baru 'ala rusuli, maka mereka bersikap kibr, angkuh, sombong terhadap para rasul yang datang kepada mereka, tertipu dengan keadaan mereka. Saya sudah hidup cukup, kenapa saya harus ikut dakwah kalian? Saya sudah hidup berlebih, mengapa saya harus mengikuti tata aturan agama? Nah, wabakau ala syirkihim dan mereka tetap terus menerus di atas kesyirikan mereka. Walam yakbilu al haqqa dan mereka tidak mau menerima kebenaran. Hururan ya. disebabkan ketertipuan yang ada pada diri mereka dari kekuatan yang mereka miliki. Hurur, tertipu mereka. Tertipu dengan kecerdasan dia, tertipu dengan ilmu yang ada pada dirinya, sehingga merendahkan meremehkan saudaranya yang lain, tidak mau menerima kebenaran. Ya, tertipu. Dan kemarin juga sudah kita singgung, ya, bagaimana orang-orang yang tatkala dia memiliki hajat almasah, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan apa yang dia minta, kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah memberikan ini semua disebabkan karena ilmu yang ada pada diriku. Tertipu dengan kecerdasan yang ada pada diri hatta inna Allah dzakara an 'adin anahum igtarau biquwwatihim. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap kaum 'ad bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tertipu dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Terperdaya dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Waqalu dan mereka yakni kaum 'ad mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat di antara kami? Ya. Tidak ada menurut anggapan mereka. Dari sisi kekuatan, ya, fisik mereka orang-orang yang tinggi besar. Dari sisi kecerdasan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab awalam yarau tidakkah mereka itu mau memperhatikan anallaha alladhi khalaqahum dialah Allah subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka huwa asyaddu minhum quwwah dan dialah Allah subhanahu wa taala yang lebih besar lebih agung kekuatan yang daripada yang mereka miliki. Kibr, sombong. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih cerdas daripada saya? Siapa yang lebih alim daripada saya? Lupa dia. Bahwasanya Allah yang ciptakan dia. Allah zat yang maha besar. Yang jauh memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat yang daripada yang ada pada sisi mereka. Nah, tertipu dengan keadaan di dunia dan mereka lupa dengan keadaan yang ada di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir kehidupan orang-orang yang seperti itu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum, ya, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Mereka itu mengetahui mereka itu hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir saja, yang nampak saja dari kehidupan-kehidupan dunia. Faham, tahu. Wahum anil akhirati hum ghafilun, tetapi mereka itu dari kehidupan akhirat mereka itu lalai. Lalai. Wa ma'al istidlalu bil fahmi. Fabanu Israel al-Yahud a'tahumullahu fahman wa ilman وكانوا يعرفون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعث في آخر الزمان. Adapun orang-orang yang mereka beristidlal, mereka berdalil, mereka beralasan bahwasanya orang-orang yang lebih cerdas itu, orang-orang yang memiliki gelar yang mentereng, ya, memiliki gelar yang berjejer. Maka ingatlah kisah tentang Bani Israel. Dia ini orang-orang Yahud Atahumullahu fahman wa ilman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ini orang-orang Yahudi kecerdasan dan keilmuan yang luar biasa. Jadi kalau Anda merasa cerdas, orang-orang Yahudi itu jauh lebih cerdas daripada Anda. Ingat kisah itu. Wa kanu ya'rifuna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dahulu mereka itu mengenal dengan baik mengetahui dengan baik sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alladhi yub'atsu fi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman bima indahum fit Taurat wal injil ya dari apa-apa yang ada pada sisi mereka berupa Taurat dan juga Injil wa Anhu sayub'atsu nabiyyun huwa khatam khatamun al anbiya mereka itu mengetahui bahwasanya dia itu akan diutus ya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Wa sifatihi kada wa kada dan bahwasanya sifatnya itu adalah demikian dan demikian. Wa kana bainahum wa bainal arabi fil madinati minal ausi wal khazraj ahrubun. Dan di antara mereka itu dan di antara mereka yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab di Madinah itu dari kalangan kaum Aus dan Khazraj itu senantiasa terus terjadi peperangan. Jadi orang-orang Yahudi dahulu di Madinah ada dua riwayat di sini, riwayat yang diambil oleh Fauzan. Orang-orang Yahudi itu dahulu mereka senantiasa berperang dengan orang orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj dan senantiasa kalah. Selalu kalah. Orang-orang Yahudi ini selalu kalah. Makanya mereka menginginkan mereka menginginkan Allah nanti akan mengutus seorang nabi yang mereka itu akan berperang dengan nabi tersebut. Supaya bisa mengalahkan ini orang-orang Aus, orang-orang Khazraj. Itu angan-angan mereka. Angan-angan orang-orang Yahudi. Angan-angan orang Yahudi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru." Ya ini atau potong ini potongan ayat-ayat sebelumnya walamma ja'ahum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru tatkala datang kepada mereka alkitab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala datang kepada mereka Al-Qur'an ya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru padahal dahulu mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan supaya mereka bisa mengalahkan kepada orang-orang kafir bisa berperang bersama dengan nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa memenangkan peperangan kepada orang-orang kafir. Mereka tunggu-tunggu itu kapan ini nabi yang di, ada di dalam Taurat dan Injil ini diutus oleh Allah? Kapan? Kapan? Kapan? Yaqulun mereka mengatakan sayyibatun nabiyyu alladhi fi akhir zaman dan akan diutus seorang nabi yang akan ada pada akhir zaman wa dan kami akan mengikutinya wa ma'ah dan kami akan berperang kami akan memerangi kalian bersama dengan dia nabi tersebut itu angan-angannya orang-orang Yahudi angan-angannya orang-orang Yahudi mereka ketika berada di Madinah berperang dengan kaum Aus, kaum Khazraj kalah terus sehingga mereka memimpikan menunggu kapan datangnya nabi yang diberitakan dalam Taurat dan Injil itu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Akan tetapi inilah ya, orang-orang Yahudi. Perilakunya, kelakuannya orang-orang Yahudi. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka nabi tersebut. Tahu mereka itu nabinya. ma'arofu. Kafarubih, ya yang telah mereka kenal nabi tersebut ciri-cirinya ya wajahnya bagaimana rambutnya bagaimana sehingga mereka tatkala mengetahui ciri-ciri tersebut dan bukan datang dari kaumnya mereka rubah isi Taurat mereka rubah isi Taurat Kafarubih, mereka mengingkarinya mereka kufur dengan nabi tersebut Makanya dia di akhir ayat ini Allah mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin dan laknat Allah lah kepada orang-orang kafir. Ay lamma ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kana min bani Ismail hasaduhu li'annahum yuriduna an takuna an-nubuwwata fi bani Israil. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu datang dari Bani Ismail. Hasaduhu, maka orang-orang Yahudi ini dengki dengan Nabi Muhammad. Tidak suka, hasad. Liannahum dikarenakan mereka itu menginginkan bahwasanya Nabi itu harus datang dari sisi Bani Israel, bukan dari Bani Ismail. Kenapa Nabi itu harus datang dari orang Arab, bukan dari kami, Bani Israel? ويتزونها لأنفسهم فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه رسول الله ما نفعهم فهمهم ومعرفتهم Ya, mereka menahan diri-diri mereka sendiri. Tidak mau mengikuti Nabi yang datang dari Bani Israel ini. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala mereka mengetahui bahwasanya memang Nabi itu datang dari Bani Ismail, maka mereka hasad terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mereka itu mengenal dengan sebenar-benar pengenalan bahwasanya dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang demikian manafa'ahum tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka fahmuhum kepintaran mereka terhadap agama itu wa ma'rifatuhum dan pengetahuan mereka itu. Gak bermanfaat sedikit pun. Sikap kiber. Sikap yang banyak menjerumuskan seseorang dari menerima kebenaran. Kiber dan hasad. Dua sifat ini yang banyak menjerumuskan seseorang dari menerima kebenaran. Hasad dan kiber. Hasad, dengki dia melihat saudaranya seperti ini, seperti itu, dengki. Sehingga dia nggak suka. Ujung-ujungnya dia menolak kebenaran. Fama kullu man arafa al-haqqa ya'malu bihi. Faqad yasrifuhu sarif immal hasadu wa immal kibaru. Wa imma tama'u fi dunya tama'u fi riyatah. Hunaka sarifun tasrifun insanu anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Maka barang siapa yang dia mengetahui al-haq, maka hendaklah dia mengamalkan dengan al-haq tersebut. Dia beramal dengan al-haq tersebut, dimanapun al-haq itu berada. Karena al-haq itu adalah barang milik mukmin yang hilang yang senantiasa dia cari-cari dimanapun dia berada. Al-haq dimanapun datangnya dia akan terima selama itu adalah al-haq. Dan terkadang seseorang itu tidak bisa menerima al-haq karena ada pemalingnya. Apakah itu hasad ataukah al-kibr ataukah dia tamak terhadap dunia ataukah dia tamak terhadap kepemimpinan di sana terdapat sawarif pemaling-pemaling yang seseorang itu ya, bisa atau yang bisa memalingkan al-insana 'anil hak seseorang itu dari kebenaran dalam keadaan dia mengetahuinya. Dia karena tidak mau mengamalkan al hak maka dia akhirnya terjerumus ke dalam kebatilan. Dan di sana ada pemaling-pemaling seseorang itu tidak mau menerima al hak Ada perkara-perkara seseorang itu dia menolak al hak Apakah itu dikarenakan hasad kepada saudaranya? Hasad. Dia merasa keilmuan dia lebih tinggi daripada saudaranya. Dia merasa waktu belajarnya lebih lama daripada saudaranya. Sehingga dia hasad kepada saudaranya. Nggak mau terima al-haq. Pokoknya kalau dari si fulan nggak mau saya. Pokoknya kalau dari si Alan, beritanya pasti salah. Hasad. Hasad. Wama al-kibr. Saya juga dikarenakan al-kibr sombong merendahkan saudaranya al-kibru batrul haq wa ghamtun nas menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia ya, merendahkan manusia ataukah dikarenakan rasa tamak dia rakus terhadap dunia rakus terhadap dunia sehingga menolak kebenaran sehingga menolak al-haq sudah enak ingin mendapatkan harta yang banyak misalnya, mendapatkan eh, ya perhiasan-perhiasan dunia, wanita, harta, kekuasaan, kemasyhuran, keterkenalan, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya sehingga dia menolak al-haq menolak kebenaran. Wah, saya nggak enak dengan posisi saya, dengan kedudukan saya. Kalau saya melakukan al-haq, akan ditinggalkan pendukung saya, dan lain sebagainya insawarif. Penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Atau dia rakus terhadap ariyasah, kepemimpinan, kekuasaan. Ya. Harus saya yang jadikan rujukan, harus saya yang jadikan pimpinan. Sehingga dia menolak al-haq. Sulit menerima nasihat dari saudaranya yang mungkin dia anggap lebih rendah kedudukannya. نسأل atau ⁉ التوفيق fal hidayatu wat min minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah dan taufik itu mutlak dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah at Hidayah at taufik Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki hidayah berupa hidayah atau taufik seperti ini. Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah jenis taufik, ya, hidayah yang jenis yang kedua, hidayah at-taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah taufik, hidayah supaya seseorang itu beramal. Hidayah supaya seseorang itu ya melakukan kebaikan. Enggak bisa itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah berupa hidayatul bayan. Hidayah yang berupa hidayah penjelasan, penerangan, ya. mengajarkan kepada manusia mana yang kebaikan, mana kebajikan, mana yang kejelekan harus dihindari. Maka ini semua orang bisa sebenarnya melakukannya. al qadri tita'ah sesuai dengan kemampuan keilmuan yang ada pada dirinya. Semua bisa. Seseorang memberikan eh, penjelasan kepada saudaranya mana perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, mana perkara-perkara sunnah, mana perkara-perkara bid'ah. Maka ini bisa dilakukan oleh semua orang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ketika sudah memberikan penjelasan, pengetahuan bahwasanya ini adalah perkara yang sunnah, ini perkara bid'ah, ini perkara tauhid, ini perkara syirik. Seseorang mengamalkan itu, maka dia tidak bisa. Harus mengamalkan itu, dia tidak memiliki kekuasaan dalam hal yang tersebut. Tugas dia semata menyampaikan, menyampaikan kebenaran. Memaksa seseorang supaya melakukannya, dia tidak akan bisa wa ma'alaika bijabbarin. Dan kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk orang yang memaksa. Tidak bisa seseorang memaksa demikian. Ya. Yang penting kita sudah mengetahui, ya, sudah menyampaikan al-haq demikian. Nah, Laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahmi. Hidayah dan taufik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik bukan disebabkan dikarenakan mengenalnya dia. Dan juga bukan disebabkan dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya atau kecerdasan dan pemahaman yang ada pada dirinya. Bukan. Betapa banyak orang-orang yang jauh lebih berilmu daripada kita tapi dia tidak menetapi al-haq. Betapa banyak orang-orang yang jauh lebih cerdas daripada kita tapi dia justru tersesat jalannya. Menunjukkan hidayah, taufik itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal amru raji'un ila Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawlihi ya Oleh karenanya karena perkara ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak di dalam doanya itu ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan juga pandangan ini tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Fitnah Seseorang yang tidak kokoh agamanya, tidak kokoh akidahnya, manhajnya, dia akan tersambar oleh fitnah. Tersambar oleh fitnah. Digambarkan oleh Nabi Ali Alaihi Wasallam, fitnah itu seperti kita lail, potongan-potongan malam, cepat, gelap. Seseorang tidak mengetahui, tidak menyadari bahwasanya itu adalah fitnah. Iya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Seseorang pagi harinya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Begitu cepat seseorang itu berubah, begitu cepat. Hari ini dia masih ahli sunnah, mengatakan berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan ahli sunnah. Dua jam kemudian besoknya kemudian dia sudah berakidah dengan akidah Asy'ariyah misalnya, akidah Maturidiyah, akidah Syiah waliyadzubillah dan lain sebagainya. Sekarang dia masih berkumpul dengan saudaranya ahlu sunnah. Mungkin besok dia berkumpul dengan hizbiyun. Cepat fitnah itu. Cepat. Ya dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi Alaihissalam. Dia jual agamanya dengan sedikit bagian dari dunia. Dia jual akidahnya dia jual manhajnya dengan sedikit bagian dari dunia. Wallahualamubillah. Maka banyak-banyak kita berdoa ya lekhor rahimani wa rahimakumullah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak kita berdoa yang demikian. Allahumma arinal hakka haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah. pemujaradu al-ma'rifati wal-ilmi wal-fahmi wal-fiqhi kulluha asbabun jayyidah. Maka sekadar mengetahui, berilmu, memahami semuanya itu adalah sebab-sebab yang baik. Lakin la takfi, akan tetapi itu semua tidak cukup. Seseorang semata-mata mengetahui saja, mengilmui saja perkara yang al-haq tersebut dan memahami perkara al-haq tersebut ini adalah sebab-sebab yang baik. Ya, kita belajar seperti ini, talabul ilmi, seperti ini. Itu adalah sebab-sebab yang baik. Lakin la takfi, akan tapi itu semua tidak mencukupi. Fahada mimma yu'ti al-mu'mina al-hadara wa adamul ightirari bi'ilmihi wa adamil ightirari bifahmihi. Dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang mukmin al-hadara hadar berupa larangan-larangan dan tidak boleh dia tertipu dengan keilmuan yang ada pada dirinya dan juga tidak ada ketertipuan dengan pemahaman kecerdasan yang ada pada dirinya wa yas'ala rabbahu as-sabata 'ala al-haqqi wal hidayati li sawabi daiman abada dan hendaklah dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, kekokohan di atas al-haq dan hidayah, di atas kebenaran senantiasa selalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anahu la yaghtarru bil qawwah sebagaimana dia hendaklah tidak tertipu supaya dia tidak tertipu dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Dicatakan antum apa itu? Wa yuqalu apa yaqulu? Wa yuqalu. Nah, kalau Syekh Abdul Aziz Al-Burai membacanya wa yaqulu dalam nushahnya. Wa yaqulu hadhihi daulatun qawiyyatun ma yumakkinu ayataghallaba 'alaiha ahad. Ada maknya enggak di situ antum? Ma yumakkinu ada maknya? Baik, dicatakan anak enggak ada. Wayakul dan mereka mengatakan eh, dia mengatakan hadhihi daulatun kawiyatun. ini adalah negara yang kuat. Tertipu dia dengan kekuatannya pada diri mereka. Ma yumakkinu ayataghallaba 'alaiha ahad. Tidak ada yang mampu mengalahkan negara kita ini sedikit pun. Lianaha daulatun qawiyatun محصنة بالأسلحة وذخيرة الفتاك الفتاكة والقنابل الذرية Di sini Syekh Hafizullah Ta'ala mengingatkan kepada kita, seseorang yang menempuh jalan al-haq, dia mengenal al-haq, dia mengetahui al-haq, memahami al-haq, kemudian dia menempuh jalan-jalan untuk itu semua, maka itu adalah sebab-sebab yang bagus, sebab-sebab yang bagus. Akan tetapi itu semua tidak cukup. Kita belajar, kita membaca, kita mendengar al-haq. Ini semua tidak cukup kata beliau Habibullah taala. Beliau juga mengingatkan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa memalingkan kita kepada al-haq. Ya. Dan beliau mengingatkan supaya kita tidak tertipu dengan keilmuan yang ada pada diri kita. Tidak tertipu dengan pemahaman, kecerdasan yang ada pada diri kita. Kemudian juga beliau mengatakan dan supaya kita terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat kekokohan di atas kebenaran dan juga senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk di atas kebenaran, hidayah di atas kebenaran. Sebagaimana hendaknya seseorang juga dia tidak tertipu dengan kekuatan yang ada pada sisi mereka. Dan dia mengatakan bahwasanya ini adalah negara yang kuat. Negara yang tidak akan mungkin seseorang mampu bisa mengalahkan negara kita. Dikarenakan negara ini adalah negara kuat yang terlindungi dengan senjata-senjata yang canggih. Bom-bom atom yang mematikan Qala ta'ala, kemudian beliau mengingatkan Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala wa yauma Hunain. Ingatlah tatkala kalian ada pada peperangan Hunain. Id a'jabatkum katratukum. Tatkala kalian merasa ujub, merasa berbangga diri, merasa congkak dengan banyaknya jumlah yang ada pada diri kalian. Falam tughni ankum syai'a akan tetapi itu semua tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Kalian akhirnya merasa sempit. Bumi ini kalian rasakan merasa kalian rasakan jadi sempit setelah sebelumnya kalian merasakan begitu lapang bumi itu. Tumma wallaitum mudbirin, kemudian lari kalian lari ke belakang dalam keadaan bercerai-berai. Ya. Peperangan Hunain. Kaum muslimin datang dengan jumlah yang banyak yang belum ada sebelumnya dengan jumlah yang seperti itu. Kemudian sebagian para sahabat merasa ujub, merasa berbangga dengan jumlah yang banyak itu tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita pada hari ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal yang berlainan. Tatkala awal-awal peperangan ya, jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Mereka rasakan bumi ini sempit. Melihat di sana saudaranya terbunuh, melihat di sana kocar kacir. Bumi ini menjadi sempit bagi mereka. Tumma mudbirin. Kemudian kalian lari ke belakang dengan tercerai-berai. Kemudian dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala Allah kembali memenangkan peperangan tersebut. Fahadi mas'alatun 'azimatun. Ini adalah perkara yang sangat besar yang banyak di antara manusia lupa lalai dari perkara tersebut. Wahyatajuna bil kawati wa tarawati wal jahi wal abhati. Mereka berhujjah, mereka berdalil, mereka beralasan bahwasanya kebenaran itu bersama dengan orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kemewahan hidup, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, Wayakulun mereka mengatakan hadhihi ummatun raqiyatun mimma yadulu anha ala haqq. Wa tawassalat ila hada al-mustawa ila wa ala al-haqq bi an 'indahum hadarah wa 'indahum thakafah wa fahma wa fahmun Wahakala yakulu yaqulu ba'dul maghrurin duna nadharin ila mahum alaihi 'alayhi min al-kufri. Mereka mengatakan ini adalah umat yang tinggi, umat yang cerdas. Apa-apa yang yang menunjukkan bahwasanya mereka itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Umat-umat unggul, ya, umat-umat yang menunjukkan mereka di atas kebenaran. Dan ini juga kemarin sudah kita singgung mereka menyangka ini adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka dengan bertambahnya kenikmatan yang ada pada diri mereka, yang di atas kebatilan itu mereka menyangka bahwasanya mereka ini adalah semata-mata menunjukkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ridho nggak mungkin saya bisa berhasil. Kalau Allah nggak ridho nggak mungkin saya bisa sukses misalnya. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan kesuksesan, dengan banyaknya harta, banyaknya anak, dengan jabatan, kedudukan yang Anda miliki dengan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan sedikit pun. Bahkan kita khawatir itu semua termasuk istidraj, termasuk istidraj, jebakan ya, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahagada yakulu ba'dul al makrurin Inilah yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang tertipu, ya, tertipu. Kalau orang-orang yang e, memiliki hal-hal yang demikian itu berarti mereka di atas al-haq, mereka di atas kebenaran duna nadharin ila ma hum alaihi minal kufar minal kufri tanpa mereka memandang, melihat, mencerna apa-apa yang ada pada diri mereka berupa kekufuran. Berupa kekufuran. Nah, dan sudah menjadi sunatullah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir, ya Allah Subhanahu wa taala memang menghiasi perhiasan ini atau eh, Allah menjadikan indah pandangan dunia ini kepada orang-orang kafir. Bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Zuyyina lil ladzina kafaru al ad dunya. Dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan dunia ini kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka berlomba-lomba di dalamnya, mencari dunia, berlomba-lomba. Karena memang jadikan indah. Enak kalau saya begini, bisa begitu, begini. Terus dia memiliki angan-angan. Tiba-tiba mati saja. Lupa. Kemudian yang lebih parah lagi wayaskharuna minal ladzina amanu. Keinginan sikap dia keinginan untuk mendapatkan dunia itu diiringi dengan sikap wayaskharuna minal ladzina amanu. Mereka menganggap hina, menganggap rendah orang-orang yang beriman. Orang kok kerjaannya ngaji aja misalnya, menganggap rendah, menganggap hina saudaranya kerja mas kerja misalnya jadi ya, kiranya kita nggak kerja kerjanya harus seperti mereka pagi kadang malam ditambah lembur subhanallah Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Allah tutup ayat ini surat Al-Baqarah ayat 212. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu nanti kedudukannya jauh lebih mulia daripada orang-orang kafir yang sekedar mengejar dunia tadi. Kapan? Pada hari kiamat. Ya, kan sekarang tidak nampak. Sekarang tidak nampak. Nah, dari bab ini ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ahmad bin Abdul Wahab rahimallahu taala ingin memberikan tanbih, ingin memberikan peringatan kepada kita adalah semua itu kecerdasan, kepintaran, ilmu yang ada pada diri mereka jangan dijadikan tolak ukur terhadap kebenaran sesuatu al-haq. Al-haq diukur dengan ma qala Allah wa qala Rasul ada fahmi salafis saleh. Dimanapun dia datangnya, dari siapapun dia datangnya, selama itu adalah al-haq, maka kita terima al-haq tersebut. Berbeda keadaannya tatkala kita talabul al-haq, mencari al-haq. Kalau kita mencari al-haq bukan dari manapun, bukan kepada siapapun, ya. Dibedakan antara mencari al-haq dan menerima al-haq. Kalau mencari al-haq kita nggak boleh. Kepada siapapun, dari siapapun, tidak boleh sembarangan. Inna hadza al-ilma din, kata al Imam Ibnu Sirin rahimallahu taala, "Fanduru amman takhuduna dinakum." Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama itu karena agama ini adalah agama apa, ilmu itu adalah agama. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.